Tentunya kita juga berharap mudah-mudahan dengan upaya kita meningkatkan takwa kita kepada Allah menyebabkan seluruh amalan ibadah kita diterima dan pahalanya dilipat gandakan Allahumma amin. Ma'asyar muslimin, demikian juga marilah kita senantiasa berupaya untuk lebih mendekatkan diri kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan harapan semoga upaya ini juga menyebabkan derajat kita di sisi Allah dan di sisi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat terangkat dan dijadikan orang-orang yang soleh. Masyal muslimin, tentunya kita juga ingin mendapatkan barokah. Khususnya hari ini kita berada pada hari Jumat yang mana dikatakan hari Jumat adalah hari yang mubarakah. Mudah-mudahan kehidupan kita di hari ini dan juga di hari-hari berikutnya semua mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup yang barokah tentu sangat baik dan juga sangat bermanfaat. Sebaliknya, sekalipun ada orang yang hidupnya panjang, usianya panjang sekali sampai tua tapi tidak barokah, itu banyak sekali yang dapat menyusahkan baik dirinya sendiri maupun keluarganya dan juga orang lain. Tapi orang yang hidupnya barokah, insya Allah akan memberikan barokah kepada dirinya sendiri, keluarganya, dan orang lain. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Maashallusimin, sebagai warga Ahlu Sunnah wal Jamaah, kita tentunya percaya dengan barokah. Bahkan kalimat barokah itu ada di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Al-Isra di sana disebutkan Ringkasnya ayat linuriyahu alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kalimat alladzi barakna haulahu yang kami berkahi di sekelilingnya. Itu ayatnya tentang masalah Makkah atau kehidupan Makkah atau masjidil Haram. Masjidil Haram itu oleh Allah SWT sekelilingnya diberi barokah. Alladzi barakna haulahu yang kami berkait sekelilingnya. Berarti di dalam Al-Quran ada kalimat barokah. Bahkan Nabi juga SAW menggunakan lafadz barokah di dalam banyak hal, termasuk kalau Nabi berdoa untuk dua orang kemanten yang sedang melaksanakan pernikahan, beliau doanya ringkas mengatakan Barakallahu laka wa baraka alika wa jama'a bainakuma fi khair itu barokallahu laka, semoga Allah memberkahi engkau. Berarti menurut Nabi barokah itu ada. Karena itu Nabi berdoa agar kehidupan kemanten diberi barokah. Itulah keyakinan uh, masyarakat atau warga Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan barokahnya dari setiap apa yang kita pelajari dan setiap apa yang kita fahami Allahumma amin. masyaallah muslimin di kalangan para sahabat atau para tabi'in juga mereka mengenal barokah. Barokah itu datang dari banyak hal, termasuk juga petilasan dari baginda Rasulullah SAW Maka oleh mereka dianggap atau diyakini berbarokah. Konon Nabi Shallallahu Alaihi jika beliau sedang potong rambut, maka rambut beliau ini dijadikan rebutan oleh para sahabat. Untuk apa? Untuk ngalap barokah. Menurut satu riwayat, bahwasanya Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, sang panglima perang yang sangat terkenal itu konon selalu mengambil peci beliau yang mana peci itu diselipkan di dalamnya sehelai atau sepotong rambut dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali akan memimpin perang dan subhanallah barokahnya Sayyidina Khalid bin Walid tidak pernah kalah di dalam memimpin peperangan karena mendapatkan barokah dari rambut dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masyal muslimin, ada seorang tabi'in, beliau bernama Sayyidina Yahya Ad-Dimari. Beliau suatu saat datang menemui salah seorang sahabat yang pernah berbaikat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Sayyidina Wasilah bin Asqa. Kemudian Sayyidina Yahya Ad-Dimari itu datang dan bertanya kepada Sayyidina Wasilah atau sahabat Wasilah. Bertanya demikian, wahai sahabat Wasilah, apakah engkau pernah berbaikat dengan Rasulullah atau kepada Rasulullah dengan tanganmu sendiri? Maka dijawablah oleh sahabat Wasilah, ya benar, aku membaikat Rasulullah dengan tanganku sendiri. Maka Sayyidina Yahya mengatakan, kalau demikian, wahai sahabat Wasilah, tolong sodorkan tanganmu kepadaku agar aku dapat menciumnya demi mendapatkan keberkahan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Sayyidina Wasilah bin Asqa tanpa segan-segannya memberikan tangannya kepada Sayyidina Yahya bin azimari untuk dicium tangannya karena kedua-duanya ingin mendapatkan berkah dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dilakukan di kalangan para sahabat dan para tabi'in. Mereka saling mempercayai terhadap adanya barokah khususnya yang datang dari baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada kelompok-kelompok yang tidak meyakini adanya barokah, bahkan mengingkari adanya barokah. Seperti orang-orang Wahabi Salafi itu ada yang mengingkari, "Oh, barokah itu tidak ada." Yang ada adalah sesuatu yang bermanfaat secara zahir. Kalau tidak zahir, ada apa? Kita memuliakannya atau memanfaatkannya atau seperti menciumnya dan lain sebagainya. Mereka tidak percaya adanya barokah. Tapi ahli sunnah wal jamaah, alhamdulillah selalu yakin terhadap adanya barokah. Karena memang barokah itu tidak kasat mata, tidak bisa dilihat oleh mata. Tapi kenyataan hidup orang yang mendapatkan umur barokah atau rezeki yang barokah sekalipun sedikit maka dapat bermanfaat bagi kehidupannya. Sayyidina Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu diriwayatkan dalam biografinya bahwa beliau itu usianya hanya 45 tahun. Tapi Allah memberi keberkahan hidup kepada Sayyidina Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu sehingga ilmu yang beliau sampaikan mulai dari beliau hidup sampai detik ini dan insyaallah berkelanjutan ini banyak diterima oleh orang-orang setelah beliau wafat bahkan di zaman kita. Karena itu nama Imam Nawawi menjadi suatu hal yang tidak asing di telinga umat Islam, baik di Indonesia atau di negara-negara lain, negara-negara apa semuanya di negara-negara yang ada umat Islam dan belajar ilmu agama, maka nama Imam Nawawi selalu dikenang karena beliau mempunyai umur yang barokah, ilmunya barokah, kehidupannya barokah. Mudah-mudahan kita dapat mencontohnya dan kita mendapatkan barokah dari segala kegiatan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, semoga khutbah ringkas ini dapat menjadikan motivasi bagi kita agar kita benar-benar mempercayai adanya barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadis salihin wa razaqna wa iyyakum mahabbata sayyidil mursalin. A'udzu billahi الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم